Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari keempat bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyimak kajian interaktif rutin kita di bulan Ramadan dengan tema pembahasan untuk hari ini yaitu merasa diawasi oleh Allah. Jadi untuk kajian interaktif hari ini Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati akan mengangkat tema tentang merasa diawasi oleh Allah. Olehnya itu bagi pendengar sekalian yang ingin berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan, maka bisa Anda kirimkan melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com. Bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau bisa juga via telepon di nomor 0411 878 368. Baik ikhwani fiddin azakumullah, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan tema merasa diawasi oleh Allah. Oleh itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hal yang patut diperhatikan di bulan Ramadan ini terkait dengan amalan-amalan dan ibadah. Ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalamnya pada ibadah-ibadah tersebut apakah itu terkait dengan puasa Salat membaca Al-Quran dan selainnya makna seorang hamba membangun jiwanya mendidik hatinya untuk selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, itulah kata sebagian ulama bahwa puasa itu adalah sebuah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyembunyikannya, merasa dirinya diawasi oleh Allah di dalamnya dan ia berusaha untuk menegakkan amalan tersebut dengan sebaik mungkin. di dalam puasa diperhatikan keadaan hamba dari sisi hatinya kemudian diperhatikan dari amalan-amalannya ketika menunaikan ibadah tersebut sehingga orang yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan sia-sia, perkara yang mungkar, tidak mendapatkan kecuali dahaga dan lapar saja. Maka semua ini makna Tentunya kalau diuraikan Ayat-ayat dan hadith-hadith Seputar Ibadah-ibadah ini Dan kita Tunjukkan satu persatu Dari Pentingnya merasa diawasi oleh Allah Tentu pembahasan akan menjadi panjang Dan ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal yang sangat penting dalam ibadah. Dari pokok yang menyempurnakan ibadah tersebut. Bahkan ini adalah jenjang yang sangat agung di dalam ibadah. dari amalan hati yang disebut oleh sebagian ulama sebagai tiang amalan-amalan hati hanya menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Wa mal ihsan? Apakah itu ihsan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya. Dan itulah muraqabah. Jenjang dari muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muraqabah asalnya dari makna atau dari kata raqaba yuraqibu yang bermakna pengawasan. Jadi sesuatu yang atau seorang yang tegak memperhatikan dan menjaga sebuah perkara itu disebut pengawasan, disebut muraqabah. Dia menjaganya, melihatnya, memperhatikannya, dan mengawasinya. Dan hakikat muraqabah ini dalam istilah didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa muraqabah engkau selalu mengetahui bahwa Allah tidak pernah luput dari suatu perkara apapun yang terjadi pada dirimu. Dan Ibnu Mubarak rahimahullah ketika ditanya tentang tafsir muraqabah, beliau katakan, "Kun abadan ka'annaka tarallah azza wajal." Jadilah engkau selamanya selalu Seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jal. Iya. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan definisi tentang muraqabah. Kata beliau, dawamu ilmi al-abdi wa tayakkunuhu bittila'i ilmi Allah subhanahu ala zahirihi wa batinihi seorang hamba terus menerus mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menyaksikan segala yang dia lakukan zahir maupun batin. Iya. Kemudian kata beliau, فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. Seorang hamba yang terus-menerus mengetahui ini dan meyakini ini, itulah yang disebut muraqabah. thamratu ilmihi وهي Allah subhanahu raqib. Raqibun alaihi nadirun ilaihi sami'un liqawlihi muttaliun ala amalihi kulla waktin wa kulla وقت wa kulla nafasin wa kulla طرفة عين Dan muraqabah ini adalah buah pengetahuan seorang hamba bahwa Allah selalu mengawasinya, melihat kepadanya, mendengar ucapannya, memperhatikan segala amalannya pada segala waktu, pada segala kesempatan, segala nafas, dan segala sudut pandang mata. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. diterangkan di dalam Al-Quran berbagai adillah akan syariat dari ibadah ini. Allah firman inna Allah la yakhfa shayun inna Allah la yakhfa alaihi shayun fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi terhadapnya. Allah firman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum, wallahu bima ta'maluna ta khabir." Dan dialah Allah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Dan Allah firman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Wa ma sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Ya, kadang mata seakan-akan memandang ke depan, padahal dia mencuri pandang pada sesuatu yang diharamkan, hal yang tidak diperbolehkan. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله غفور حليم Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, lagi maha halim. Dan Allah firman, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا Dan adalah Allah maha memperhatikan, maha mengawasi segala sesuatu. Dan Allah firman, "Alam ya'alam bi anna Allah yara." Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Iya. Demikian pula di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang keutamaan muraqabah ini. Merasa diawasi oleh Allah di antaranya tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy-Nya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada tujuh golongan akan dituduhi oleh Allah pada hari kiamat di bawah tuduhannya hari yang tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan adalah warajulun da'at kumra'atun datu jamalin wa mansibin Fakala ini akhafullah seorang lelaki yang dipanggil oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan untuk berbuat keji tapi dia berkata saya takut kepada Allah ia merasa ada Allah yang mengawasinya sehingga dia takut kepadanya dan di antara tujuh golongan yang disebutkan warajulun dakarallaha khalian Fafadat Aina, Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka meneteslah, berlinanglah kedua air matanya. Dia punya dari rasa takut kepada Robnya, merasa diawasi, sehingga itu memberikan pengaruh indah di dalam jiwanya. Ia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap karunia dan rahmatnya. Iya. Jelas dalil-dalil di dalam hal ini sangat banyak sekali tentang keagungan dari ibadah ini dan meraqabah disebutkan di dalam jawaban Nabi kepada Jibril memiliki dua tingkatan, yaitu masuk di dan semua eh, eh, di, di pembahasan ihsan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, wamal ihsan? apa itu ihsan? Maka beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Disebut dua jenjang dari ihsan. Dan ini ihsan adalah jenjang yang paling tinggi di dalam ibadah. Karena itu kata para ulama, di dalam Islam ada tiga hal. Ada keislaman, dalam Islam secara umum ada tiga hal. Yang pertama ada jenjang keislaman. Di dalamnya lagi ada jenjang keimanan. Dan di dalam jenjang keimanan ini ada jenjang al-ihsan. Setiap orang yang sudah berada di jenjang ihsan, itu berarti telah memiliki jenjang iman dan jenjang iman. Jenjang Islam. Orang yang berada di jenjang Islam belum tentu dia masuk ke jenjang iman. Orang yang berada di jenjang iman belum tentu dia masuk ke dalam jenjang ihsan. Dan ihsan ditafsirkan oleh Nabi an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa lam yakun fa takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi bagi menjadi dua ihsan. Tingkatan yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Iya. Jenjang yang paling tinggi. Sebab dia hadirkan di dalam dirinya seakan-akan melihat Allah. Bukan melihat betulan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Dalam keadaan terjaga. Rasulullah bersabda, Ta'allamu annahu annakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rob kalian sampai kalian meninggal. Dan sepakat para ulama bahwa siapa yang mengatakan melihat Allah dengan mata terjaga di dunia, maka itu dianggap kafir keluar dari Islam. Iya. Jadi dia seakan-akan melihat Allah dari kekuatan ilmunya, dari pengetahuannya terhadap kebesaran Allah dan keagungannya, dari pemahamannya terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dari tauhidnya yang sangat agung di dalam jiwa. Ini memberikan kepada dirinya jenjang yang paling tinggi. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Iya, kalau dia tidak sampai ke jenjang tersebut, ada jenjang lagi di bawahnya. Fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Jadi kalau dia tidak mampu seperti itu di jenjang yang pertama, di jenjang yang kedua dia mengetahui bahwa Allah melihatnya. Allah menyaksikannya. Tidak ada yang luput dari Allah. Suatu apapun dari pekerjaannya. Iya. Dan ini ibadah yang agung, amalan hati yang sangat indah. Mewariskan berbagai macam kebaikan. Dari manfaat dan buah merokabah ini, itu adalah sumber keimanan adalah sumber keimanan. Iya. Yang membuat seorang hamba itu berkembang imannya, semakin kuat, dan bersemangat melakukan amalan-amalan keimanan apabila ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dirinya malu berada di atas suatu kegiatan yang Allah tidak mencintainya di atas suatu perbuatan, ya Allah, di atas suatu, perbuatan yang dibenci oleh Allah padahal ia tidak luput dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab pokok dan dasar di dalam keimanan. Dan dari buah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ini akan membuat seorang hamba jauh dari maksiat memalingkannya dari dosa dan maksiat tersebut. Karena dengan ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hatinya suatu kekhawatiran, harapan dan rasa cinta selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini berpengaruh di dalam kegiatan badannya terarah kepada ketaatan jauh dari kemaksiatan. Kemudian dari manfaat muraqabah ini dan dari buahnya itu membawa seorang hamba untuk mempercantik ibadahnya, memperindah ibadahnya dan menunaikannya di atas bentuk yang paling sempurna. Iya, karena itu kata sebagian ulama, man raqaballaha ahsan amalahu. Siapa yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan memperbaiki amalannya. Dia akan memperbaiki amalannya. Iya. Dan di antara wasiat yang indah dari sebagian as-salaf, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan hitunglah diri engkau tergolong orang-orang yang telah meninggal atau akan meninggal. Dan ini hal yang membawa seorang hamba membangun jiwanya kepada keindahan ibadah dan menyempurnakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari manfaat muraqabah mewariskan keikhlasan. Mewariskan keikhlasan. Iya. Ketika dia beramal, selalu dia periksa, ini amalan untuk siapa? Allah menyaksikannya. Dan Allah tidak menyenangi ada amalan ibadah diserahkan kepada selainnya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Dia selalu berhenti ketika berniat. Dia perhatikan apa yang akan dia lakukan. Kalau memang niatnya untuk Allah, dia meneruskan. Kalau dia periksa niatnya terhadap, ternyata untuk selain Allah, maka dia mundur dari hal tersebut. Kemudian dari manfaat muraqabah ini mewariskan kepada diri kesucian dan penjagaan diri. Iya. Karena itu dikisah tiga orang yang terkurung di dalam sebuah gua yang mana mereka berteduh di gua tersebut kemudian jatuh batu besar menutupi pintu gua. Salah satu doa orang yang berada di situ, dia sebutkan dari amalan salihnya. Dia dulu pernah jatuh cinta kepada putri pamannya dan sangat dia cintai. Kemudian dia menginginkan diri perempuan tersebut untuknya. Iya. Maka suatu hari perempuan itu uh, ditimpa sebuah keadaan yang susah. Maka orang ini pun memberi kepadanya 120 dinar Ya dengan syarat dia dibiarkan antara dia dan diri perempuan tersebut. Dan ketiga, sudah akan terjadi sebagaimana layaknya suami dan istri. Ya. Maka perempuan ini berkata kepadanya, "Ittaqillah wa la tafaddul khatam illa bihaqqihi." Bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan engkau memecah cincin itu kecuali dengan haknya maka jangan engkau memecah stempel itu kecuali dengan haknya. Ya, maka orang ini pun langsung meninggalkan perempuan tersebut dan dia biarkan duit yang sangat banyak yang dia berikan untuk perempuan itu, dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia di dalam doanya berkata, "Ya Allah, kalau memang benar ini adalah amalan yang salih saya lakukan karena Engkau, maka bukakanlah dari musibah yang menimpa kami, menimpa kami. Maka terbukalah dari mulut gua itu, ya. Allah kabulkan, terbuka sebagian dari mulut gua tersebut. Allah kabulkan doanya dan dimaklumi bahwa ini kisah tiga orang semuanya menyebut dari amalan solehnya. Setiap orang berdoa dan dibukakan bagian dari pintu gua, eh, pintu gua tersebut sehingga setelah ketiganya menyelesaikan doanya, dan Allah mengabulkannya, mereka pun keluar berjalan seperti biasa. Kemudian dari manfaat muraqabah ini, ya dia berbuah kepada sorga. Dan ini adalah tujuan yang paling tinggi yang diinginkan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya di masa gaib, ya, Walaupun tidak ada orang, dia selalu merasa diawasi oleh Allah untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan pahala yang sangat besar. Nah, kemudian dari manfaat muraqabah ini dan kebaikannya dari pengaruhnya adalah uh, sebab seorang itu memperoleh kesejukan hati dan kebahagiaan Ya, dan ini kalimat dibahasakan di dalam dibahasakan oleh para ulama bahwa dia memperoleh kebahagiaan dan kesejukan hati. Siapa yang masuk di dalamnya dan membiasakan diri dari muraqabah ini, dia akan merasakan sesuatu yang menakjubkan. Keadaan-keadaan yang sangat indah di dalamnya. Demikian pula di antara manfaat muraqabah mewariskan ketenangan rasa malu, kecintaan kepada Allah, rasa khusyuk, rasa takut, harapan, tawakal. Ya. Dan ini dari buah yang sangat indah. Juga dari buahnya adalah menjaga waktu seseorang tidak terlantar pada hal yang tidak bermanfaat. Sebab dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia malu kalau ada waktu dari kehidupannya bukan pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat muraqabah ini membuat dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diagungkan di sisi Allah, dan dia akan menghinakan, akan meremehkan apa yang remeh dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sebelum saya tutup pembahasan ini perlu diingat bahwa ini adalah ibadah yang agung. Iya. Di dalam memunculkan muraqabah ada sebab-sebab yang bisa ditempuh untuk seorang hamba bagaimana dia memunculkan dalam dirinya selalu diawasi oleh Allah. Di antara sebab tersebut dan ini adalah sebab yang paling pokok, yang paling luasnya adalah dia memperhatikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna dan dari sifat-sifatnya yang agung. Iya. Di antara nama Allah nama Al-Hafidh yang Maha menjaga. Di antara nama Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Di antara nama Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui sampai ke eh, hal-hal uh, yang tersembunyi di dalam sesuatu itu. Di antara Asmaul Husna Syahid yang Maha menyaksikan. Di antara Asmaul Husna Al-Muhit yang melingkup segala sesuatu. Dan di antara Asmaul Husna Al-Latif yang sampai ke suatu dengan hal yang kadang tidak disangka. Iya. Dan selainnya dari Asmaul Husna, kalau dicermati dan diperhatikan, maka seorang hamba akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa dirinya iya selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang hendaknya selalu mengkaji dari nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya. Kemudian dari sebab muraqabah adalah seorang mempertajam pada dirinya makna dari tauhid, makna dari penghambaan sehingga dia mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, cinta untuk selalu berada di atas keadaan yang dicintai oleh Allah. Dan di antara hal yang membantu seorang bisa menegakkan muraqabah di dalam hatinya dia mengingat bahwa tingkatan ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Dan semuanya tercakup di dalamnya pembahasan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan juga di antara sebab yang membantu seseorang untuk bisa uh, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dia banyak berdikir kepada Allah dengan lisan dan dengan hatinya. Kemudian yang keempat di antara sebab yang membantu seseorang bisa meraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menghisap dirinya, menghisap perhitungannya, menghisap dari amalan-amalannya agar supaya dia ke depan lebih baik dan lebih baik, lebih e, mendekati hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan dari sisa-sisa kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, La tandur ila sigaril khati'ah, walakin dur ila man asaitah. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada keagungan Allah yang maha besar, yang kepadanya engkau berdosa. Jadi jangan lihat kepada kecilnya dosa, oh ini dosa kecil. Ya, jangan dia perhati hal tersebut. Tapi dia lihat bahwa dia berdosa kepada Allah. Dan Allah maha agung dan maha besar. Kalau ini dia hadirkan, maka ini adalah sebab yang sangat indah. Dia menghisap dirinya sehingga dia selalu meraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudut di dalam pembahasan muraqabah ini sebagaimana di sudut pembahasan takwa ikhlas di pembahasan yang telah lalu banyak pembahasan yang kita tidak uraikan karena kesempatan terbatas untuk uh, pertemuan kita. Namun saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dengarkan ada manfaatnya untuk kita semua dari hal-hal yang selalu menguatkan hati kita dan membangun jiwa kita dari amalan hati yang selalu membuat bulan Ramadan kita ini penuh dengan arti innahu waliyudzalika dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Nah. Ya. <clears throat> Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah untuk kajian interaktif hari keempat Ramadan ini dengan tema merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk, kembali kami ingatkan bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa dikirimkan melalui SMS atau nomor WhatsApp di 0853 9986 3739 atau via telepon di 0411 878 368. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk pembacaan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari saudara Amatullah di Jakarta. Pertanyaannya terkait hadis bahwa sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Apa maksudnya kita apakah maksudnya bahwa kita mengkhususkan makan sahur hanya dengan kurma dan tidak dengan selainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatul lilmuttaqin lil muttaqin wala illa dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Beliau hanya menyebutkan bahwa itu adalah sebaik-baik sahur. Anjuran untuk bersahur menggunakan kurma. Ya. Karena memang dari sisi manfaat, kurma itu lebih uh, lama bertahan di dalam tubuh. Dan disebutkan manfaat-manfaat yang lain oleh para ulama dan juga oleh ahli kesehatan. Iya. Dan hadits itu hanya menunjukkan tentang bahwa bah, eh, hanya menunjukkan bahwa kurma adalah sahur yang paling baik. Ya, bukan pembatasan bahwa makan sahur hanya dengan kurma saja. Tidak boleh dengan yang lainnya. Kalau ingin dia campur dengan yang lain, dia makan makanan yang lain, tidak ada larangan di dalam hal tersebut. Karena Rasulullah memberikan ketentuan umum tasahharu fa inna fit syahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Iya. Ya. Baik pendengar sekalian, lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdurrahman di Makassar. <clears throat> Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, katanya saya telah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Saya tahu bahwa jika perbuatan saya ini termasuk kemaksiatan. Insya Allah beberapa bulan ke depan kami akan menikah karena kami takut terlalu lama, terlalu dalam terjatuh dalam kemaksiatan. Bagaimana cara kami untuk bertobat dari kemaksiatan kami ini? Sebab kami tidak merasa perbuatan maksiat kami ini tertutupi dengan pernikahan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum berbicara via telepon atau chat dengan wanita yang akan kami nikahi untuk saling menasehati satu sama lain. Ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, uh, si penanya telah mengetahui bahwa perbuatannya ini adalah dosa. Iya. Dan juga ada penyesalan akan hal tersebut. Dan ini adalah langkah awal seorang itu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberinya taufik untuk bertobat kepadanya. Dan tobat itu disebutkan oleh para ulama lima syarat. Syarat yang pertama dia ikhlas dalam tobatnya semata karena Allah. Bukan dipaksa, bukan ria, bukan pula malu karena yang lainnya. Syarat yang kedua dari tobat adalah dia menunggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia tidak sentuh dosa itu lagi sama sekali. Dan syarat yang ketiga dari dari dari tobat dia menyesali perbuatan dosanya. Menyesalinya. Karena sebagian manusia ada yang meninggalkan dosa bukan karena menyesali. Karena mungkin duitnya sudah habis atau mungkin tidak ada lagi kesempatan dan sebagainya. Maka harus ada penyesalan. Karena itu Nabi bersabda an-nadam taubah. Ya, penyesalan itu adalah taubat. Dan syarat yang keempat disyaratkan dia bersungguh-sungguh di dalam hatinya tidak mengulangi dosa itu lagi. Tidak mengulangi dosa itu lagi. Dan syarat yang kelima, dia bertobat sepanjang masih ada waktu. Ya, sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan matahari terbit dari arah barat. Apabila lima syarat tobat ini terpenuhi, maka hendaknya dia mengharap dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan melakukan dari amalan-amalan salih yang menutupi kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka ucapan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu, itu menghilangkan dari kejelekan-kejelekan. Iya. Maka sepanjang di sini uh, terjadi hubungan dengan perempuan yang bukan mahram? Iya. Dan zahir dari pertanyaan bahwa si penanya tidak jatuh di dalam perbuatan apa namanya uh, zina, tapi pada hal-hal yang di dalam perbuatan tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat dan kemaksiatan. Ya jangankan masuk di dalam perbuatan zina, menyentuh perempuan, menyentuh kulit perempuan, yang bukan mahram, itu sangat besar sekali dosanya di sisi agama. Ya, dan di hari-hari ini kita melihat salaman dengan perempuan yang bukan mahram, dengan teman kerja, dengan kenalan, dianggap sebagai hal yang biasa, lumrah. Kalau tidak salaman seakan-akan cacat di tengah masyarakat, ekstrim. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya harus diperbaiki. Jangan dianggap remeh dari dosa besar seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani Al-Hakim Al-Baihaqi dan selainnya, "La yata'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairun lahu min an tamassakum ra'atun laysat mahraman lah." Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk jarum di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Iya. Maka uh, kesalahan yang terjadi apabila seorang telah bertobat dengan lima syarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, dan sekali lagi apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Dan hendaknya dibuka dari lembaran-lembaran baru betul bahwa dosa yang pernah dia lakukan selalu ada kekhawatiran di dalam dirinya. Dan kekhawatiran ini bukan membuat dia jatuh tidak berjalan. Bukan dia menangis, meratapi dan hanya meraung-raung di tempatnya, tapi merasa bersalah di masa lalu, itu membuka lembaran baru di dalam jiwanya, memberi motivasi di dalam diri untuk mencari amalan-amalan yang bisa menutupi kesalahannya. Mencari amalan-amalan dan dengannya dia meraih riba Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, eh, berbicara via telepon atau apa namanya melakukan chatting dengan perempuan ya ini dari uh, eh, pintu yang kadang dibuka oleh syaitan pada seorang hamba walaupun kadang perempuan itu akan dia nikahi misalnya atau maksudnya adalah saling menasihati ya ada hal-hal yang kadang harus dihindari ya perkara-perkara yang mungkin akan menjatuhkan seseorang ke dalam perkara yang membawa fitnah bagi yang membawa bahaya. Yeah. Kecuali kalau misalnya di dalam hubungan telepon atau di dalam hubungan uh, eh, chatting tersebut ada dari sisi maslahat syar'i yang uh, bisa dia sampaikan, maka hal tersebut tidak ada masalah. Namun di dalam bab ini seorang hendaknya selalu menjaga kebersihan hatinya dan menjaga dirinya jangan sampai jatuh di dalam fitnah. Sebab orang yang hidup sebagaimana kata sebagian as-salaf Al-hayyu la tu'manu alaihi fitnah. Seorang yang hidup tidak dia merasa aman dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Rian Haryanto di Tangerang. Katanya saya seorang penderita asma dan tidak bisa lepas dari obat yang berbentuk inhaler atau yang sesuatu yang dihirup. Bagaimana hukumnya kalau dalam keadaan berpuasa menggunakan inhaler tersebut? apakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau yang dihirup ini atau inhaler yang disebut hanya sekedar uapan menguap di mulut kemudian setelah itu hilang tidak melalui tenggorokannya ya, atau tidak melewati tenggorokannya maka insya Allah taala hal tersebut tidak ada masalah itu telah difatwakan oleh sebagian ulama kita di Masai. Wallahu taala. Ya, selanjutnya dari saudara Abu Aish di Riau. Katanya, saya pernah tertipu oleh seorang ikhwan. Ikhwan tersebut menawarkan investasi bagi hasil. Ternyata ikhwan tersebut kabur membawa uang saya. Kata, pertanyaannya, bolehkah saya meniatkan mengikhlaskan hutang teman saya tersebut dengan niat zakat? Karena uang tersebut dalam jumlah banyak, saya berniat untuk zakat saya 10 tahun ke depan dengan uang yang dia bawa lari teman saya tersebut dengan mengikhlaskan selama 10 tahun. Mohon penjelasannya. Ini tidak diperbolehkan ya hal yang seperti ini. Iya. Jadi akan terlalu berdarinya dari harta. Tidak diperbolehkan dia meniatkan dengannya untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu harus terpenuhi syarat-syarat. Nah, dan tidak boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum masuk waktunya kecuali kalau sebabnya sudah ada nah, ini semuanya ada perhitungannya ya karena itu harusnya yang dilakukan oleh penanya adalah dia menerima dari ketentuan Allah dari musibah yang menimpanya mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat zalim terhadapnya adapun zakat dia keluarkan zakat itu pada waktunya dan itu insya Allah akan menjadi berkah untuk hartanya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya nah ya kita lanjut pertanyaan Selanjutnya dari saudari Zahratul Amalia di Kendari. Katanya ketika seorang wanita sedang haid dan sepekan kemudian dia mandi wajib karena telah berhenti haid. Namun sehari atau dua hari setelahnya dia kembali haid. Bagaimana hukumnya? Apakah kita perlu mandi kembali atau bagaimana? Ya ini pertama dilihat apa uh, haid ini kebiasaannya bagaimana. Kalau seorang perempuan punya kebiasaan haid, misalnya dia haid uh, lima hari, sepanjang darah haid keluar dalam lima hari ini, maka itulah masa haid yang dia jalani. Dia tinggalkan sholat, tidak berpuasa. Tapi kapan sudah lewat dari lima hari tersebut, dia masuk ke hari ke-6, ke-7, atau suci beberapa hari setelah itu keluar lagi di hari ke-11, 12, maka darah yang keluar pada hari 6, ketujuh 7 atau 11, 12 tersebut tidak dihitung darah haid lagi. Tapi dihitung sebagai darah kotor. Tidak dianggap. Bukan dihitung darah nifas. Ya Wallahu ta'ala alam. Kemudian saya nasihati setiap perempuan untuk memperhatikan dari fikih agamanya. Apalagi dari kesehariannya yang berlalu bersamanya. Paling tidak dia mengerti kaidah-kaidah dasar seputar hukum-hukum haid. Iya. Nah ini dari hal yang hendaknya perhatikan eh, ada tanggung jawab terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya, baik kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Maryam di Depok. Pertanyaannya bagaimana dengan seorang ibu yang hamil dan menyusui selama tiga tahun? Apakah puasanya harus dikodok atau diganti dengan fidyah? Gitu. Kalau misalnya dia e, hamil dan menyusui kemudian tidak berpuasa karena khawatir terhadap kandungannya atau bayi yang dia susui, maka ini dia membayar fidyah saja, tidak mengkodok. Demikian salah satu dari beberapa pendapat ulama di dalam masalah ini, yaitu insya Allah tali lebih kuat yang dipegang oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat. Nah, Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Fahmi Retno. Kemudian uh, fidya selama tiga tahun ini dikeluarkan di dibayar fidya 30 hari, jangan Pak. Soal bayar fidya sama dengan mengkodok. Apabila seorang luput tidak berpuasa di Ramadan tahun ini, maka jangan sampai masuk Ramadan tahun depan dia belum membayar fidya. Kalau dia belum membayar fidya hingga tahun Ramadan depannya tanpa udur, maka dia dianggap berdosa karena telah mengakhirkan pembayaran video itu keluar dari waktu yang dipilihkan untuk membayar video tersebut. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Fahmi Retno di Kediri, Jawa Timur. Katanya apakah video bisa digantikan dengan uang? Video tidak boleh diganti dengan uang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang mampu berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa karena uh, beberapa alasan itu di pembahasan fidyah, maka dia membayar fidyah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Hanya disebut memberi makan orang miskin. Tidak ada yang lainnya. Dan tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka membolehkan pembayaran pidya dengan menggunakan uang. Maka harus dikeluarkan dalam bentuk makanan. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Rahmat Fauzi di Bogor. Katanya, saya bekerja di konsultan swasta yang mendapat kegiatan proyek dari instansi pemerintahan. Posisi saya sebagai staf dalam bidang penyusunan usulan teknis, di mana muatan substansi dari usulan teknis yang saya buat, insya Allah tidak ada sangkut pautnya dengan rekayasa. Yang saya mau tanyakan perusahaan konsultan ini sedikitnya sedikit banyaknya yang melakukan suap terhadap instansi pemerintahan agar proyeknya bisa tembus atau menang dan bagian staf yang lain di perusahaan ini ada juga bagian yang merekayasa dokumen-dokumen agar persyaratan tender dapat dilengkapi. Sehingga kalau saya ambil kesimpulan, perusahaan bidang konsultan ini banyak mudaratnya. Bagaimana status saya di sini? Apakah gaji yang saya terima selama ini juga termasuk ke dalam uang yang haram? Ini perusahaan disebut sebagai perusahaan yang bercampur hartanya antara yang halal dan yang haram. Dan pada hal yang seperti ini, kalau seseorang bekerja di dalamnya dan pekerjaannya pada hal yang halal, dan itu yang mendominasi uh, pekerjaan ini sebagaimana yang saya pahami, uh, maka apa yang diambil dari gaji, insya Allah taala tidak ada masalah. Ya, adapun hal-hal yang terkait dengan dosa di situ itu ditanggung oleh orang yang melaksanakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu pada sebagian hartanya ada riba, tapi beliau ber, berinteraksi dengannya. Ya maka hal tersebut insya Allah taala tidak ada masalah. Hanya saja bagi si penanya, kalau memang dia melihat dirinya apa namanya ada suatu usaha yang lebih baik dan lebih bersih baginya, yang tidak ada dari hal-hal yang dia terangkan di dalam pertanyaan, mungkin dia mengalihkan kepada usaha yang lain atau kepada uh, pekerjaan yang lain itu akan lebih baik untuknya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa man taraka khairan min Siapa meninggalkan sesuatu kepada Allah, Allah akan ganti dia dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Boisha di Makassar. Apakah kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di masa hidupnya akan mengurangi azab atau siksaan yang didapatkannya? Orang kafir, apapun yang dilakukan dari amalan kebaikan, itu tidak memberikan manfaat untuknya kalau dia di atas kekafiran. Sebab amalan-amalan itu semuanya akan batal. Umar firman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalannya. Akan hancur seluruh amalannya. Dan disifatkan dalam beberapa ayat habitat amaluhum ya, bubur amalan-amalan mereka. Kemudian mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Amalan-amalan ini tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ya Allah Ta'ala. Nah. kecuali kalau dia masuk Islam maka keislamannya itulah yang memberi kebaikan untuknya amalan kebaikan yang telah lalu dia lakukan di masa dia kafir akan tetap dicatat sebagai amalan kebaikan ketika dia masuk Islam tapi kalau dia tanpa keislaman tidak akan bermanfaat amalan kebaikan ya baik pendengar sekalian kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Nasir di Jayapura apakah termasuk sunnah mengangkat tangan saat kunut dalam solat witir? Jika imamnya tidak mengangkat tangan saat kunut, apakah makmum mengaminkan juga tanpa mengangkat tangan? Tanpa mengangkat tangan ketika witir, ada silam pendapat di kalangan ulama. Ya terkait dengan hadit-hadit di pembahasan tersebut. Dan saya sendiri yang saya pegang, hadit-hadit dari Nabi di pembahasan mengangkat tangan di kunut, itu ada kelemahan tidak kuat. Ya, dan itu yang dipegang oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Iya. Jadi kalau misalnya uh, si imam tidak mengangkat tangan, dia membaca kunut tanpa mengangkat tangan, maka si makmum mengaminkan. Tidak perlu makmum mengangkat tangannya. Tapi kalau misalnya seorang berada di tengah masyarakat, yang masyarakat ini melakukan kunut dan mereka semua mengangkat tangan, maka di kondisi yang seperti ini sebaiknya seorang walaupun dia berpendapat tidak mengangkat tangan, dia tetap mengangkat tangan. Ya, karena telah sah, telah syah dari sebagian sahabat mereka mengangkat tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Syahril Tabrani di Magelang. Katanya apakah bacaan doa istifta itu tidak wajib dibaca saat menjalankan sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya. Seperti halnya kata penanya sholat Jumat, imam sepertinya tidak membaca bacaan doa istifta juga, langsung ke surat Al-Fatihah. Istifta hukumnya adalah sunnah untuk dibaca, bukan wajib. Iya. Kalau ditinggalkan membaca doa istifta, itu tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi sholatnya saja. Dan membaca doa istiftah berlaku untuk imam dan makmum. Hanya saja kalau imam telah memulai bacaan, maka makmum tidak boleh lagi membaca doa istiftah. Tidak boleh membaca doa istiftah. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ahmad di Selayar. Apakah seorang pekerja keras atau pekerja kasar boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan alasan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Bukan dari udur dalam meninggalkan puasa seorang bekerja keras. Ya, pekerjaan berat itu bukan udur meninggalkan puasa. Kewajiban puasa tetap berlaku untuk dirinya. Ya, dan seorang di bulan Ramadan, ya hendaknya kalau dia biasanya ada pekerjaan agak Eh, berat, maka dia mem memberikan untuk dirinya porsi pekerjaan yang cocok. Apakah dia lakukan di malam hari atau misalnya dia mengambil waktu libur untuk Ramadan, ya di mana dia telah bersiap sebelum Ramadan agar supaya masuk Ramadan dia dalam keadaan sejuk untuk berpuasa. Ya, Dan alhamdulillah pekerjaan itu banyak, pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah itu beraneka ragam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir di pertemuan hari ini. Itu pertanyaan dari saudara Herlambang di Sampit. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah sembelihan orang Kristen sekarang halal untuk dimakan? Kemudian yang kedua, apakah tercantum secara jelas kebolehan atau kehalalan sembelihan ahlul kitab di dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, benarkah orang Kristen sekarang bisa dikategorikan sebagai ahlul kitab? Terkait dengan masa sembelihan, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab adalah halal bagi kalian dan makanan kalian adalah halal bagi mereka. Makanan ahlul kitab, sembelihan ahlul kitab, kalau disembeli dengan cara ahlul kitab, ya, cara yang belum dirubah, maka hal tersebut adalah hal yang halal sebagaimana nas dalam ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana nas dalam ayat Al-Qur'an. Dan terkait apakah orang-orang Kristen sekarang digolongkan sebagai ahlul kitab? Ya, mereka yang disebut ahlul kitab di dalam Al-Qur'an, yaitu mereka yang diberi kitab dan mereka merubah kitabnya. Iya. Merubah dari kitab tersebut. Ya, karena itu orang-orang Yahudi dan Nasara berhujjah dengan Ibrahim dan Allah telah memanggil mereka, Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna nabi Ibrahim, wa ma unzilati Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Wa ya ahlul kitab, bagaimana kalian berhujjah dengan Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim itu, uh, padahal Taurat dan Injil tidak turun kecuali setelah Nabi Ibrahim. Kemudian di dua ayat setelahnya, maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Walam Walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Tapi beliau adalah seorang yang hanif dan muslim. Iya. Jadi dibedakan, disebut dengan ahlul kitab di awal, kemudian disebut bukan Yahudi, bukan Nasara, menunjukkan bahwa ahlul kitab mereka itu. Dan mereka tidak di atas jalan Nabi Ibrahim. Tidak di atas jalan Tauhid. Ya Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir dari saudara Yudin di Nangro Aceh Darussalam. Katanya setiap saya melakukan amalan yang zahir seperti sholat berjemaah dan lain-lain, selalu timbul dalam hati untuk ria dan saya selalu menepisnya. Apakah saya mendapatkan pahala dari amalan tersebut? Iya, dari suatu hal yang baik, seorang itu menyadari ada ria dan ingin menepisnya. Dia itu langkah awal adalah suatu awal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada akhi yang bertanya. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan untuk kita semua dan menjauhkan seluruh amalan kita dari ria. Iya. Hanya saja di sini dihendaknya mempelajari apa itu ikhlas, bagaimana mengikhlaskan amalan. Kemudian jangan memperhatikan dari pandangan mata manusia apa yang dikatakan oleh manusia. Ya kalau misalnya ikhlas ini apa ria ini kadang ada di dalam diri, menyelinap, atau terlintas kemudian dia lawan, maka itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ria ini ada pada dirinya, kemudian dia biarkan saja, ah, ini yang membahayakan amalan. Ini yang membahayakan amalan dan bisa membatalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menjauhkan kita semua dari segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari sebab-sebab yang sebab-sebab yang mendekatkan kepada neraka innahu waliyudzalika wal qadiru alaih ya wallahu taala alam ya baik pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada demikianlah tadi kita dengarkan akhir dari kajian interaktif Ramadan kita hari ini Semoga kita dapat memetik faedah ilmu yang sebesar-besarnya di dalamnya. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif Ramadan ini bisa Anda unduh di website www.zulkarnain.net. Dan kembali juga kami sampaikan bagi Anda yang ingin menyimak siaran ulang kajian interaktif hari ini bisa Anda dengarkan besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.